Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin dan muslimat. Ketahuilah bahwasanya salat merupakan sebaik-baiknya keadaan, sebaik-baiknya kondisi, sebaik-baiknya hal yang dilakukan oleh seorang hamba. Barang siapa yang ingin memperbanyaknya, makalah hendaknya dia memperbanyak sebab pahalanya sangat besar. Dan ketahuilah bahwasanya salat tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW wujuilat ghuratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya terletak di dalam salat. Wahai pecinta Nabi Muhammad, di manakah gerangan hiburan engkau? Hiburannya Rasulullah di dalam salat bukan di dalam hal-hal lainnya, tapi di dalam sholat itulah hiburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hal yang dapat menghibur engkau? Pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya hiburan mereka, hal yang menghibur mereka sama seperti apa yang dapat menghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya melaksanakan sholat fardu lima waktu saja, tetapi ada sunnah-sunnah, banyak sunnah-sunnah salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salat itu an-nawafil kata ulama jawabir lil faraid. Salat-salat sunnah itu akan menambal kekurangan, kelalaian yang terjadi di dalam salat fardhu kita manusia al-insan mahalul khata wan nisyan ada aja kealfaan kita kekeliruan kita kelalaian kita maka kekeliruan yang terjadi di dalam sholat kita ditambal dengan sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan tersebut namun barang siapa Barang siapa yang di dalam e, sholatnya hanya fardu saja tidak ada yang sunnah Maka bolong dan kebocoran tersebut akan ditambal dengan apa kalau bukan dengan sholat sunnah ini. Sebab di dalam sholat fardu, kekurangan, kebocoran bisa terjadi. Mungkin karena kurangnya khusyuk, kurangnya kehadiran hati, ataupun kurangnya adab di dalam sholat kita. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya awal syai'in yuhasabu yawmal qiyamah pertama hal yang pertama yuhasabul abad yawmal qiyamah hal pertama yang di mana seorang hamba dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala besok di hari kiamat adalah tentang sholatnya dulu. Sholat yang pertama dihisab. Sholat yang pertama diadili. Kalau itu benar, maka semuanya akan menjadi baik, akan menjadi lancar. Tapi kalau di situ terjadi problem, maka semuanya akan menjadi problem, akan menjadi bencana, akan menjadi bahaya. Kalau seandainya sholatnya itu ada kekurangan, ada kebocoran di dalam sholat-sholatnya, ada kebocoran adab, ada kebocoran khusyuk, ada kebocoran kehadiran hati, maka dikatakan, Unzuru hallahu min nafilah, tukmal biha sholatuh. Coba periksa, apakah hamba ini dia ada sholat sunnah, untuk melengkapi atau untuk memenuhi atau mengembalikan kebocoran dalam sholat fardunya itu. Kalau seandainya ada sholat nafilah, maka akan ditambah kebocoran-kebocoran tersebut. Nah, ini sholat-sholat sunnah itu ada macam-macam. Yang dikenal pertama ada sholat rawatib atau sholat gobliyah dan sholat ba'diyah. Sholat gobliyah itu semua sholat memiliki sholat gobliyah. Semua sholat memiliki gabliyah. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Baina kulli adzanain salatun liman syaa." Antara azan dan iqamah, antara azan dan komat, itu ada salat sunnah. Bagi siapa? Bagi yang mau, bagi yang berkehendak. Ini hanyalah sunnah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya semua salat fardu yang lima waktu itu semuanya punya gobliyah. Gobliyah subuh dua rakaat, gobliyah zuhur dua rakaat, atau juga boleh sampai empat uh, antara uh, muakkadah wa ghair muakkadah. Kemudian Gobliyah Asar empat rakaat, Gobliyah Maghrib dua rakaat, Gobliyah Isya dua rakaat. Semua salat fardu memiliki Gobliyah. Adapun uh, Ba'diyah, Ba'diyah itu tidak ada yang namanya Ba'diyah subuh, tidak ada yang namanya Ba'diyah Asar. Subuh dan Asar tidak ada Ba'diyah, yang lain semuanya ada. Nah karenanya di dalam salat Gobliyah subuh, ini salat Gobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Disebut juga sunnatul fajar atau rakaatul fajar. Itu salat qabliyah subuh e, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada pahala dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu bagaikan sayap nyamuk. Maksudnya apa? Ulama menafsirkan hadis ini. Artinya seandainya seseorang memiliki dunia seisinya dari yang halal. Dan dia infakkan dunia seisinya yang halal tadi kepada hal yang halal. Maka pahala infaknya dari yang halal kepada yang halal dari dunia seisinya itu itu mau dibandingkan dengan pahala gobliya subuh pahala gobliya subuh pahalanya lebih besar daripada itu semua Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat Gobliya subuh. Dan biasanya ketika sholat sunnah Gobliya subuh, Rasulullah membaca di rakaat pertama, Gul ya yuhal kafirun. Dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca sholat Al-Ikhlas, Gulhuallahu ahad. Dan kemudian juga, sholat sunnah Gobliya subuh ini nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada lagi yang namanya sholat Gobliya zuhur dua rakaat tapi juga afdalnya empat rakaat antara muakkadah bersama ghair muakkadah itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang melazimkan salat empat rakaat sebelum zuhur dan salat empat rakaat sunnah setelah zuhur Allah taala haramkan kulitnya untuk tersentuh oleh api neraka Nabi Muhammad pernah ditanya tentang sholat gabliyah zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, Nabi sholat gabliyah. Ditanya tentang hal itu. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya inna sa'ah tuftahu fiha abu abu sama fa'ahbabtu an yurfa'ali fiha amalun saleh. Ini adalah saat di mana Allah Ta'ala bukakan pintu langit bagi hambanya ini saatnya dibukakan pintu langit. Maka saya ingin di awal waktu zuhur saat dibukakan pintu langit ada amal soleh dari saya yang diangkat keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sholat gobliyah dan ba'diyah uh, zuhur. Ada lagi yang namanya gobliyah asar. Wahai saudara-saudara sekalian, kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Tapi Kira-kira doa Nabi Muhammad manjur atau tidak? Udah pasti doa Nabi Muhammad manjur. Kalau kita walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita ingin kebagian doanya Rasulullah, laksanakanlah sholat gobliyah asar. Sehingga kita kebagian doanya Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Muhammad? Nabi bersabda, dalam doanya rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr ya Allah berikan rahmatmu kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar dia salat qabliyah asar 4 rakaat didoakan oleh Rasulullah agar orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala nanti pun sore nanti kita bisa mendapatkan doanya Rasulullah besok pun kita bisa mendapatkan doanya Rasulullah manakala kita melaksanakan salat qabliyah asar yang 4 rakaat tersebut Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan gobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib dan ketika sholat ba'diyah maghrib sekalian juga Rasulullah melaksanakan sholat awabin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya sita rakaat maghrib wal isya adalna eh, man sholat sita rakaat maghrib wal isya la yatakhalal bainahunna bikalamin adalna ibadah ithna ithna ta'ashara sana Barang siapa yang sholat enam rakaat antara maghrib dan isya. Dia sholat enam rakaat, boleh dua dua dua boleh dua empat Bisa diniatkan mbak dia Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya sebanyak enam rakaat. Yang penting tidak diselingi dengan pembicaraan duniawi maka dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadat selama 12 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi ada yang namanya salat qabliyah isya. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya man shalla raka'atan qabla isya bata wallahu anhu radin. Barang siapa yang salat dua rakaat sebelum isya, maka dia tidur bermalam pada malam hari itu sedangkan Allah dalam keadaan riba terhadapnya. Qabliyah isya ini disebut salat Eh, salat ridha, sunnatul ridha. Sebab yang melaksanakannya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ba'diyah Isya itu pun juga pahalanya besar. Bahkan itu setelah Isya itu ada salat empat rakaat, boleh diniatkan witir di mana ketika dia melaksanakan hal tersebut boleh dia niatkan witir atau nafal mutlak setelah sholat isya dia sholat empat rakaat kata Rasulullah arba rakaat ba'dal isya kami selihin fi lailatul qadar empat rakaat setelah sholat isya pahalanya itu seperti empat rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri bagaikan seri, lebih baik daripada seribu bulan. Satu bulan tiga puluh hari. Seribu bulan tiga puluh ribu hari. Satu rakaat di malam Lailatul Qadar bagaikan tiga puluh ribu rakaat di malam-malam lainnya. Kalau empat rakaat sama dengan 120 ribu rakaat. Hanya dengan empat rakaat yang kurang dari lima menit tersebut kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang salat qabliyah dan salat ba'diyah. Di antara salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat witir. Salat witir kata Rasulullah, Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Taala Maha Esa dan Allah Taala menyukai salat witir apabila dikerjakan oleh hambanya. Fautiru ya ahlal Quran kata Nabi Muhammad. Wahai para ahlinya Al Quran, wahai para umat yang menerima Al Quran, laksanakanlah salat witir tersebut dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah juga bersabda di dalam hadis, "Al-witru haggun, faman lam yutir falaysa minna." Salat witir adalah hak, adalah benar. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir maka bukan bagian dari kami. Salat witir adalah sebuah keharusan kata ulama. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir bukan bagian dari kami. Dalam madhab Syafi'i salat witir sunnah sunnah yang sangat dianjurkan. Yang meninggalkan witir hukumnya makruh. Namun uh, ada ulama dari madhab yang lain yang menyatakan sholat witir hukumnya wajib. Barang siapa terbit hajar sedangkan dia belum sholat witir maka dia berdosa. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Tapi sebuah gaidah dalam usul fikih dalam madhab magila biwujubi fatarkuh makruh hal-hal yang dikatakan oleh ulama lain kalau itu wajib, walaupun dalam mazhab kita itu tidak wajib, maka kalau ada ulama yang bilang itu wajib, kalau ditinggalkan, maka hukumnya makruh. Jangan tinggalkan sholat witir, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sholat witir minimal satu rakaat, tapi mau sedikit namun sempurna. Sedikit namun sempurna adna kamal minimal sempurna adalah tiga rakaat kalau satu rakaat itu minimal tapi tidak sempurna dan makruh tiap hari sholat witir cuma satu saja itu hal yang makruh ini tidak serius dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi minimal dan sempurna tiga rakaat. Dan yang lebih afdal, lima rakaat lebih afdal, tujuh rakaat lebih afdal, sembilan rakaat lebih afdal. Dan yang paling afdal daripada salat witir adalah sebelas rakaat. Seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia salat witir, yang ganjil itu, ketika dia tutup hendaknya dengan tiga rakaat. Dalam tiga rakaat itu dia sholat dua satu atau boleh juga sekaligus tapi dua dan satu itu yang banyak dikerjakan rakaat pertama setelah fatihah baca sabbihisma rabbikal a'la surat sabbihisma kemudian yang kedua setelah fatihah dia baca gulia ya kafirun kemudian satu rakaat yang terakhir dia membaca setelah surat al-fatihah gul huwallahu ahad gul a'udzu birabbil falaq gul a'udzu birabbin nas dia laksanakan ini semua. Kalau kebetulan di bulan Ramadan ketika lewat malam e, 15 15 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaknya dia membaca di dalam salat witirnya itu e, doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Nah karenanya ini para salaf terdahulu di antara mereka yang di dalam salat witir mereka membaca Quran, membaca Al-Quran, dengan berurutan hingga mereka hatamkan di malam-malam tersebut dalam salat witir mereka. Ada yang tiap malam baca Al-Qur'an satu juz dalam salat witirnya, ada yang dua juz, ada yang tiga juz membaca Al-Quran. Wa Sayyidina Uthman bin Affan, dia menutup sholatnya itu dengan satu rakaat. Dalam satu rakaat terakhir dia baca Al-Quran dari awal hingga hatam Quran. Radiyallahu anhu wa ardahu. Dan sholat witir itu yang paling afdol. Dilaksanakan boleh di awal waktu, boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh juga di akhir malam. Namun yang paling afdol itu, sholat witir itu dilaksanakan... Uh, di akhir malam sekaligus dia tahajud atau kalau dia khawatir e, waktunya sempit dia boleh kerjakan sebagian di awal malam dan ditutup sebagian lagi di akhir malam. Di antara sunnah salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salat ad di mana salat duha tersebut minimal dua rakaat dan maksimal delapan rakaat. Salat witir waktunya kapan masuk waktu salat witir? Salat witir itu masuk waktunya itu mulai dari begitu salam dari sholat isya. Selesai melaksanakan perbuatan sholat isya. Bukan selesai masuk waktu isya. Selesai melaksanakan perbuatan sholat isya, salam dari sholat isya, sudah masuk waktu witir. Hingga subuh, begitu terbit subuh, berakhir waktu witir. Seandainya dia sampai jam 11 malam belum sholat isya, belum sholat isya, maka belum masuk waktu witir. Tapi kalau dia sudah sholat isya, jam 8, jam 7 malam, begitu azan sudah selesai sholat isya jam 7 malam, maka dia sudah boleh sholat witir. Jam 11 malam belum selesai sholat isya, belum masuk waktu witir. Waktu witir masuknya setelah selesai salam dari sholat isya, masuk waktu witir dan berakhir ketika terbit subuh. Adapun sholat duha, masuk waktunya itu ketika uh, terbit matahari. 16 menit atau empat derajat falakiyah ataupun juga dengan kadar satu tombak setelah terbit matahari atau lebih kurang 16 menit setelah terbit matahari setelah syuruk 16 menit setelah terbit matahari masuklah waktu sholat duha sampai kapan waktu duha sampai ketika masuk waktu zuhur berakhir sudah waktu sholat duha habis sudah waktu sholat duha nah waktu duha itu yang paling waktunya antara ketika syuruk 16 menit setelah syuruk sampai zuhur dan yang paling afdal melaksanakan sholat duha adalah rub'un nahar ketika berlalu dari waktu itu seperempat hari seperempat hari misalkan matahari dimulai dari pukul 6 berakhir pada pukul 6 seperempatnya itu adalah sekitar pukul 9 seperempat hari itu yang paling afdal e, memas eh, melaksanakan sholat duha ketika sudah masuk seperempat hari kemudian juga sholat duha minimal dua rakaat dan yang maksimal paling banyak 8 rakaat wahwa afdal itu yang paling afdal sebagian ulama mengatakan boleh melaksanakan sholat duha hingga 12 rakaat namun yang paling afdal adalah e, melaksanakannya sebanyak 8 rakaat dan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha adalah rub'un nahar atau sekitar jam 9 pagi kalau di waktu kita di Indonesia ini. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap persendian manusia itu harus dibayar. Nah, harus dibayar uang pelancarnya. Kalau sekarang itu ada ada pungutannya, ada pungutan. Tapi ini pungutan resmi, bukan pungutan liar. Setiap persendian manusia, kita ini punya sendi. Kepala ada sendinya, tangan ada sendinya, jari ada sendinya, kaki ada sendinya. Ada persendian pergerakan tubuh. Persendian itu adalah pertemuan antara dua tulang. Nah, setiap persendian itu itu harus ada pungutannya yang harus kita bayar upahnya kepada Allah Subhanahu wa taala per hari. Harus kita bayar, harus disedekahkan. Namun dimudahkan oleh Allah taala setiap kali engkau mengucapkan subhanallah, pahala sedekah kata Rasulullah. Tiap kali kullu tahmidatin, setiap kali ucapan hamdalah, alhamdulillah, ada ditulis satu sedekah. Tiap ucapan la ilaha illallah ditulis sedekah. Tiap ucapan Allahu akbar ditulis sedekah. Ketika orang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dapat pahala sedekah. Ketika seseorang nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar, ditulis sedekah. Tapi hitung, memang berapa sih jumlah persendian kita? Persendian manusia, totalnya itu ada 360 persendian. 360 persendian. Jadi kalau kita mau hitung tuh banyak sekali. Jadi mudahnya bagaimana? Mudahnya adalah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi setiap kali Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ataupun kita bersedekah itu semuanya satu satu satu. Masih sisa 300 sekian yang belum kita laksanakan. Tapi kalau mau mudah, wa yujizu min dzalika rakaatan yarka'uhuma min duha yang bisa menebus itu semua dua rakaat yang kau laksanakan di waktu duha itu bisa menebus kewajiban untuk membayar ya keharusan untuk membayar e, sedekahnya itu. Barang siapa yang menjaga dua rakaat atau empat rakaat dari salat duha, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Walaupun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan. Kemudian juga salat duha itu disebutnya juga salat e, salat awabin di siang hari. Seperti salat antara maghrib dan isya, salat awabin, salat duhanya pun juga disebut salat awabin. Mengapa? Sebab umumnya pada waktu maghrib dan isya banyak orang lalai dari Allah. Di waktu duha juga banyak orang lalai dari Allah taala hingga orang yang melaksanakan salat di waktu-waktu tersebut disebut awabin, orang yang ingin merujuk, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya di antara yang disunahkan dari sholat sunnah itu adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu empat rakaat. Totalnya dia harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Di seluruh sholat tasbih yang 4 rakaat itu dia membacanya sebanyak 300 kali. 300 kali dibagi ke dalam empat rakaat. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan sholat tasbih itu kepada paman beliau yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Dan juga dijaga daripada yang akan datang. Itu Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abbas, Salliha fi kulli yom, au fi kulli jum'ah, au fi kulli syahr, au fi kulli sana, au fil umur marah. Laksanakan salat tasbih setiap hari, atau setiap Jumat, atau setiap bulan, atau setiap tahun, atau seumur hidup satu kali. nggak apa-apa, yang penting laksanakan salat tasbih. Bagaimana salatnya? Itu ulama bilang, salat tasbih itu sangat mujarab untuk dikabulkan hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sholatnya di malam hari, hendaknya sholatnya itu dua kali salam. Atau seandainya sholatnya itu di siang hari, boleh sekaligus dengan satu salam, empat rakaat dengan satu salam. Kalau di malam hari dua rakaat salam, dua rakaat salam. Caranya itu, itu ada caranya yang pertama setelah dia takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, kemudian dia baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Terus dia baca surat al-fatihah dan setelah itu baca surat setelah fatihah. Lantas dia baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian dia ruku. Waktu ruku dia baca uh, zikir tersebut 10 kali. Kemudian waktu dia i'tidal, dia ngangkat dan i'tidal baca 10 kali zikir yang sama. Dia sujud baca 10 kali zikir yang sama. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud berikutnya dia baca 10 kali. Nah itu totalnya sudah 75 kali. Untuk satu rakaat 75 kali dan ketika dia bangkit Ya, dia bangkit sebelum membaca surat Fatihah dia baca 15 kali dan begitu seterusnya hingga akhir. Dan ada lagi kaifiyah-kaifiyah yang lain. Nah, karenanya itu laksanakan sholat Eh, salat e, tasbih ini minimal kalau kita bisa membacanya e, setiap hari atau setiap Jumat atau setiap bulan atau setiap tahun atau seumur hidup sekali. Adapun orang yang ingin menempuh jalan akhirat, ingin fokus di dalam mengejar akhiratnya, paling tidak laksanakan setiap Jumat atau satu pekan sekali atau minimal satu bulan sekali bagi seorang salik yang ingin menempuh jalan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat dianjurkan adalah memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Al-kunuz al kunuz fil ihya ma al maghrib wal isya. Merupakan harta karun yang besar berupa pahala dari Allah Ta'ala bagi orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya, kita punya tugas. Tugas kita antara maghrib dan isya, antara kita sholat, atau membaca Al-Quran, atau berzikir, atau hadir majelis ilmu, atau bersolawat, dan lain sebagainya. Dan juga tadi telah disebutkan, barang siapa yang sholat enam rakaat antara waktu maghrib dan isya tanpa diselingi dengan pembicaraan antara enam rakaat itu, mendapatkan pahala yang sama seperti pahala ibadat selama 12 tahun. Dan barang siapa dalam hadis yang lain, yang melaksanakan sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, Allah Ta'ala bangunkan baginya sebuah istana di surga. Laksanakan walaupun seumur hidup sekali daripada 20 rakaat antara maghrib dan isya ini agar kita punya istana di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala taala. Sebab ini adalah waktu yang paling afdal dan juga harus kita makmurkan dengan ketaatan. Jangan di waktu ini kita sibuk dengan televisi, jangan di waktu yang semacam ini kita sibuk dengan perdagangan, dengan bisnis, dengan internet, dengan musik dan lain sebagainya, tapi sibukkan dengan zikir, dengan doa, dengan ratib, dengan yasin, dengan tilawatul Quran, dengan qabliyah, dengan ba'diyah, dengan salat dan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya makruh tidur sebelum isya dan makruh untuk berbicara untuk mengobrol setelah isya sebagaimana diriwayatkan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah taala berikan bimbingan kepada kita. Kita hidup hanya satu kali. Umur kita adalah modal utama kita. Kalau kita tidak isi dengan hal yang baik, mau kita isi dengan apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau bukan untuk menggali pahala dari Allah Subhanahu wa taala?